apakah benar makmum masbuk itu uh, hanya pada rokaat satu dan dua saja ketinggalan Fatihahnya ditanggung imam? Makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan satu rokaat dua rokaat. Kalau masih ketinggalan Fatihahnya imam asalkan masih menemui berdirinya imam di rokaat yang pertama bukan masbuk. Dia kelihatannya masalah apakah wajib membaca Fatihah begitu loh. Orang wajib membaca Fatihah begini rumusnya. Kapan kita membaca Fatihah? yang wajib membaca Fatihah yang pertama adalah orang sholat sendirian ya baca Fatihah wajib ya yang kedua adalah imam yang ketiga adalah makmum yang sempat menemui berdirinya imam dalam tempo cukup untuk membaca Fatihah jadi misalnya Ustadz Soleman jadi imam saya jadi makmum terlambat saya baru datang saya baru Allahu Akbar. Ustadz Sulaiman langsung ruko ya. Saya langsung ngikut. Sebab saya nemui Ustadz Sulaiman berdiri tapi nggak cukup untuk baca Fatihah. Maka Fatihah bagi saya tidak wajib. Tapi kalau masih sempat Allahu Akbar, Ustadz Sulaiman masih lama. Berarti saya punya kewajiban. Jadi makmum wajib membaca fatihah kalau memang dia sempat menemui imam berdiri dalam tempo cukup untuk baca Fatihah. Tapi kalau imamnya tidak imam apa kalau kita menemukan imam berdiri gak cukup. Berdiri sebentar kita baru takbir Allahu Akbar, tatanya apa? Imamnya ruku, ngikut ruku, nggak usah baca Fatihah, sudah sah. Barangkali itu yang ditanyakan ya.